Ikhwatul Islam, <clears throat> Id apa itu Id? Id secara bahasa itu ismun lima ya'udu wa yatakarrar. Nama untuk sesuatu yang berulang-ulang. Disebut Id ya karena ia berulang setiap tahun pada waktu tertentu. Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "La khidu qabri idan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu maksudnya? Yaitu yang dikunjungi secara berulang-ulang ya berulang-ulang pada waktu tertentu. Imam Asyuti berkata bahwa id itu merupakan min khasa'is min, min khasa'isi hadil ummah. Termasuk keistimewaan atau kekhususan umat Islam ini. Di mana pensyariatan Idul Fitri dan Idul Adha Disebutkan dalam hadis yang oleh Abu Daud, Nasai dan Ahmad bahwa ya dari Anas ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dan pada waktu itu penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka biasa di situ bermain di masa jahiliyah. Maka kemudian ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qadimtu alaikum walakum yawman tal'abuna fihima fil jahiliyah وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر Kata Rasulullah aku datang kepada kalian Sementara kalian mempunyai dua hari Yang kalian bermain di situ Di masa jahiliyah Allah telah menggantikan Untuk kalian yang lebih baik dari dua hari itu Yaitu yaumun nahri wa yaumul fitri ya idul nahar dan idul fitri kalau kita perhatikan akhi ya dua id ini dihubungkan dengan dua ibadah besar ya untuk idul fitri itu dihubungkan dengan ibadah saum untuk idul adha dihubungkan dengan ibadah haji ya di mana ini menunjukkan <clears throat> ya bahwasanya dua hari raya ini berhubungan dengan sebuah ibadah dua apa dengan ibadah besar dari ibadah yang merupakan syiar umat Islam terbesar itu puasa Ramadan dan yaitu haji ke Baitullah. Kemudian ikhwatul Islam ya disunahkan mandi di hari Id. Imam Nafi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar Beliau ya beliau mandi pada hari Idul Fitr sebelum ia pergi menuju musalla. Ini diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta. Demikian pula ya Sa'id bin Musayyib seorang <clears throat> eh, tabi'in besar berkata sunnatul fitri thalathun. Sunnah Idul Fitr itu tiga. al masyu ilal musalla berjalan kaki menuju lapangan ya bukan naik kendaraan wal aqlu qabla al khuruj makan sebelum keluar menuju lapangan wal ibtisal dan mandi makanya Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad wa kana yaktasilu lil idaini sahal hadithu fihi وقد ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mandi untuk dua hari raya. Telah sahih hadis padanya dan telah sahih juga bahwa dari dari Ibnu Umar di mana beliau sangat kuat mengikuti sunnah beliau mandi untuk hari hari raya sebelum keluar. Kemudian akhir disunahkan untuk makan yang pada hari Idul Fitri. Kalau untuk Idul Fitri itu disunahkan makan dulu ya Adapun untuk Idul Adha maka disunahkan sholat dulu baru makan. Ini berdasarkan hadis Anas yang dikeluarkan oleh Bukhari bahwa ia berkata karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat tidak pergi pada Idul Fitri sampai beliau makan beberapa buah kurma. Ya, sampai beliau makan beberapa buah kurma. Itu ya. dimana hikmah kenapa disunahkannya makan dulu di hari Idul Fitri? Ya karena ia adalah hari-hari setelah puasa. Sehingga pada waktu itu ya dalam rangka kita ini memperlihatkan sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama dengan puasa karena puasa pada hari Id itu dilarang, maka kita diperintahkan untuk makan dulu sebelum itu. Mungkin dari sisi kesehatan mungkin ada lagi. Kemudian ikhwatal Islam disunahkan berhias. Ya disunahkan berhias untuk hari raya. Berkata Imam Malik Sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tib waz-zina fi kulli 'id. Aku mendengar para ahli ilmu, Imam Malik itu termasuk generasi apa? Hah? Atba'ut, eh, tabi'ut tabi'in ya. Kata Imam Malik, aku mendengar ahlu ilmi mereka menyukai tib. Tib itu wangi-wangian dan perhiasan di setiap hari raya. Makanya disunahkan. Makanya kalau ada orang ya dia terkadang kita lihat ada orang masya Allah <clears throat> di hari biasa dengan hari Idul Fitri sama aja. Ya, dia nganggap biasa aja. Ini jelas tidak memperlihatkan kegembiraan dia sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim seharusnya memperlihatkan ya hari raya dengan memperlihatkan apa? Ya perhiasan di waktu di waktu tersebut. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Wa kana yalbasu lil khuruji ilaihi ma ajmalu thiyabihi." Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mau salat, ya keluar menuju lapangan beliau memakai pakaian yang paling indah, bukan yang paling baru ya. Ya, yang paling indah. Ya. Wa kana lahu hullah yalbasuha lil idain wal jumu'ah, di mana Rasulullah menyediakan pakaian khusus ya untuk beliau pakai di waktu hari raya dan hari Jumat. Jadi disunahkan kita ini punya pakaian khusus ya yang kita sediakan untuk dua hari raya dan untuk hari hari Jumat. Gimana terkadang beliau kata beliau kata Ibnu Qayyim ya terkadang memakai burdah yang berwarna hijau, terkadang memakai burdah yang bernama berwarna merah. Nah ini ya disunahkan kita pada hari itu ya memakai pakaian yang indah. Tapi untuk wanita <clears throat> tentu tidak boleh tabaruj. Ya, kenapa? Karena larangan tabaruj itu dilarang ya baik di hari Id maupun yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam disunahkan kita bergegas ya untuk pergi menuju lapangan. Dan yang sunnah akhi berjalan atau pergi untuk menuju lapangan Id itu dengan cara berjalan kaki. Ibnu Qayyim berkata, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju mashiyan." Wa kana yukhalifu at-tariqa yawm al-Id fayadhhabu min tariqin wa yarji'u min akhar. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki. Dan adalah beliau menyalahi jalan ya beliau pergi dari satu jalan pulang dari jalan lain. Nah, kalau misalnya lapangannya di depan rumah kita gimana itu? Ya, gimana lagi kalau nggak ada jalan? Ya. Kemudian ikhwatul Islam, kalaulah hari raya Id dan hari Jumat itu bertemu, ya maka pada waktu itu diberikan rukhsah ya di mana seseorang boleh tidak sholat Jumat dan juga boleh Sholat Jumat Namun yang paling afdol adalah sholat Jumat Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Kata Rasulullah siapa yang mau sholat Jumat silahkan Siapa yang tidak juga silahkan Wa inna lamu jamiyun. Adapun kami, kami melaksanakan sholat Sholat Jumat Makanya aneh kalau ada Ya suatu masjid yang mengumumkan Ya pengumuman karena hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri jadi Jumatnya diliburkan. Masya Allah. Ya aneh sekali. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya karena hari Jumat itu hari raya. Dan Idul Fitri pun hari hari raya. Sehingga ya hari atau sholat Idul Fitri itu sudah mencukupi daripada sholat Jumat. Dan ini merupakan hujah yang paling kuat Bahwasanya sholat id itu hukumnya fardu kifayah. Eh fardu ain, maaf. Ya, fardu fardu ain. Kemudian ikhwatal Islam disunahkan takbiran untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang sunnah akhi yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa ya takbiran alias ya membaca takbir di hari Idul Fitri itu setelah subuh ya ketika menuju lapangan. Di mana ya yang disunahkan itu ya membacanya dengan suara yang dikeraskan dan telah sabit dari Ibnu Umar bahwa ia, ia apabila pergi di hari Fitr dan hari Adha beliau mengeraskan takbirnya sampai ya sampai di lapangan. Ya, itu yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun eh, Apakah boleh memulai takbir di Idul Fitri ini dari malam hari? Sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Karena apa? Yaitu karena Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Jadi ya, sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah Ramadan, Allah pun menyuruh kita untuk bertakbir sementara malam Idul Fitri itu sudah selesai bulan Ramadan. Maka beliau Imam Nawawi mengatakan ya bahwa tidak apa-apa seseorang mulai takbir itu dari malam Ramadan. Namun yang afdol adalah yang dilakukan oleh Rasulullah yang sabit dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah karena yakhruju yaumal fatri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salah fa idza qada salata qata'at takbir adalah beliau keluar pada hari Idul Fitri maka beliau pun bertakbir sehingga beliau mendatangi tempat salat sehingga beliau pun menyelesaikan salat maka apabila beliau telah menyelesaikan sholat Beliau pun memutuskan takbir Berbeda akhi dengan takbir di hari idul adha Kalau di idul adha Maka takbir itu panjang Dimulai dari subuh hari arafah Sampai asar hari tashrik Ya, tanggal 13 Dan Takbir di waktu Idul Adha itu ada dua macam. Ada takbir mutlak, itu kapan saja sementara eh, <clears throat> kapan saja selama itu dari hari Arafah sampai hari musyrik. Ada lagi takbir muqayyad yang terikat yaitu setelah salawat. Ini dengan ijma para ulama. Setelah sholat lima waktu ya takbiran masing-masing baik imam maupun makmum. Makanya banyak masyayikh ya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan juga masyayikh yang yang lainnya mengatakan boleh yang memulai takbir ya dari malam Idul Fitr. Itu boleh. Ya. Dan itu yang dilakukan di Masjidil Haram juga sampai hari ini. Ya, akan tetapi tentu kita katakan yang afdol adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kita melakukannya dari semenjak Makanya Ibn Taymiyah berkata, "Asahul aqwal fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal fuqaha min as-sahabah wal a'immah." Ya. Oh enggak ini masalah ini, ya takbir Idul Adha ya. Baik. Sifat takbir bagaimana? Sifat takbir itu ada beberapa ya sifat takbir yang disyariatkan begini Allahu Akbar Allahu Akbar dalam satu riwayat ada dengan tiga kali dalam satu riwayat dua kali dua-duanya sahih Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd dan boleh ditambah ya eh, dengan tiga kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Ya. Itu sifat takbir yang disyariatkan yang sahih. Makanya ya Ibnu Ibnu Syekhul Islam ini berkata, "Wa in qala Allahu Akbar salasan jaza." Kalau ia mengucapkan Allahu Akbarnya tiga kali maka itu boleh. Ya. Adapun kemudian akhi yang ditambahkan oleh sebagian manusia dengan tambahan Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila la ilaha illallah wahdah ya anjaza wa'dah terus sampai di situ itu semua adalah tambahan yang diada-adakan. Ya, itu semua tambahan yang diada-adakan. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam mengatakan boleh ya ia menambahkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu a'lam. Tempat takbir. Di mana di, di, disunahkan tempat takbir, akhi? Disunahkan itu di pasar-pasar, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid. Ya, di tempat-tempat manusia berkumpul. Yaitu pada hari Idul Adha Ya, adapun untuk Idul Fitri maka yang disunahkan ketika kita keluar dari rumah menuju lapangan dan diizinkan untuk dikeraskan akan tetapi ingat ya pengerasan takbir ini <clears throat> dengan speaker di masjid-masjid ya sampai semalaman suntuk ini saya tidak tahu ya tentang masalah ini yang jelas itu termasuk mengganggu Ya berbeda dengan takbir dengan dikeraskan dengan tanpa speaker itu itu tidak ter, tidak termasuk mengganggu. Ya, yang jelas memang ya takbir itu adalah merupakan termasuk syiar-syiar Islam. Yang tidak diperbolehkan dalam takbir Yang pertama yaitu tidak boleh menambah-nambah lafaz takbir yang tidak ada syariatnya karena ia adalah ibadah dan ibadah itu harus tauqifiyah, artinya sesuai dengan dalil. Yang kedua, tidak boleh ia melakukan cara <clears throat> cara-cara yang tidak pernah disyari, disyariatkan. Seperti misalnya dengan suara kor. Tahu suara kor? Ya, yaitu suara yang apa namanya? Bareng gitu loh. Ya. Suaranya bareng. Makanya Syekh Albani berkata, "Wa mimma yahsunu tadhkir bihi bihadhil munasabah annal jahra takbir huna la yushra' fihi al-ijtima' alaihi bi sautin wahid kama yaf'aluhu al-ba'du." Ya wa kadzalika kullu dzikrin yushra'u fihi raf'u saut aw la yushra'u fala yushra'u fihi al-ijtima' al-madhkur. Ya, yang harus diingatkan di sini dalam kesempatan ini kata beliau bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkan bareng-bareng dengan satu suara. Ya, dengan satu suara seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin karena itu tidak pernah dilakukan oleh ya Rasulullah tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in lakukan khairan lasabaquna ilaih kalau itu baik tentu itu sudah didahulu oleh mereka salat id Salat Id itu disyariatkan. Hukumnya yang raji ia adalah fardu ain. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini berdasarkan dalil yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh ya untuk keluar kepada kemusola sampai-sampai wanita haid pun diperintahkan untuk keluar kemusola. Musola di sini maksudnya lapangan. Bahkan ketika ada seorang sah sahabiat datang kepada Rasul, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, ya di antara kami ada yang tidak punya jilbab untuk keluar. Kata Rasulullah, "Litas litalbas litas litalbasha ukhtuha min jilbabiha." Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya. Rasulullah tidak memberikan udur Sampai-sampai Rasulullah menyuruh supaya saudaranya meminjamkan jilbabnya. Itu menunjukkan bahwasannya <clears throat> ya, bahwasannya salat Id itu adalah hukumnya fardhu ain. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa sholat id itu fardu apa sunnah saja berdasarkan hadis seorang Arab yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai hey Rasulullah, ya apakah ada sholat selain apa e, mereka ketika bertanya apa salat yang diwajibkan kepadaku kata Rasulullah salat lima waktu. Apa ada yang lain hai Rasulullah kata Rasulullah tidak ada kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Maka para para ulama mengatakan mereka yang mengatakan ini menunjukkan bahwasannya salat Id itu adalah merupakan hukumnya sunnah. Akan tetapi dijawab ya bahwa itu untuk ya salat sehari semalam. Yang kedua bahwasannya ada solat yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut namun hukumnya wajib Itu solat Jumat Demikian pula solat nazar pun tidak disebutkan dalam hadis itu Padahal hukumnya wajib Ya Yang kedua bahwasannya dalam hadis itu juga disebutkan kemudian Rasulullah pun mengajarkan Baqiyatu syara'il Islam Syariat syariat Islam yang lainnya maka ihtimal bahwasannya Idul Fitri pun dijelaskan di situ. Ya, yang kedua, bahwasanya salat Id ini menyebabkan salat Jumat tidak wajib. Dan tidak mungkin kewajiban salat Jumat gugur dengan hanya sebatas salat sun sunnah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah hukumnya wajib. Maka dari itu kata Syekhul Islam Ya, walihada rajjahna anna salatul id wajibatun alal a'yan. Ya, oleh karena itulah kami mentarjih bahwasanya salat id itu adalah hukumnya fardu ain. Wa qawlu man qala la tajibu fi ghayatil bu'di dan pendapat yang mengatakan bahwa itu ya bahwa salat id itu tidak wajib itu sangat jauh dari kebenaran. Fa innaha min a'zami sya'airil Islam karena sholat id itu termasuk syiar Islam yang paling besar. Wan nasu yajtami'una laha a'dham al jumu'ah. Bahkan manusia berkumpul pada hari Idul Fitri lebih besar daripada hari Jum hari Jumat. Ya enggak? Bahkan terkadang ada orang nggak pernah sholat pun juga tetap ikut sholat Idul Fitri. Ya. Kenapa? Karena dia lebih besar dan bahkan syiar Islam yang paling besar. Kaif yang sifatnya syiar Islam yang sangat besar ini kemudian tidak wajib hukumnya. Makanya beliau mengatakan orang yang mengatakan bahwasannya itu hukumnya tidak wajib fi ghayatil bu'di sangat jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam. Waktu salat Id. <clears throat> Ini kalau bicara masalah Id rame ya. Ya, orang soalnya udah ngitung-ngitung aja udah dua hari lagi puasa ya. <laughs> Ya, Waktu sholat Id. Untuk sholat Idul Fitri. Maka yang disunahkan itu agak siang dikit. Maksudnya agak matahari agak tinggi dikit. Sedangkan udung Idul Adha agak dipagiin dikit setelah matahari terbit. Ya. Kalau untuk Idul Fitri sekitar setinggi tombak. Kata Ibnu Qayyim, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata Idul Fitr wa yuajjilul Adha." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Idul Fitri di waktu duha. Ya. Dan mempercepat salat Idul Adha. Dan Syekh Hasan Khan menyatakan bahwa itu adalah ijma para ulama. Kemudian tempatnya akhi yang sunnah itu adalah di lapangan. Karena tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW sholat id itu di masjid. Ya, kalau ada orang berkata, lalu ya bukankah sekarang di masjid Nabawi dan di masjid ya apa di Haram Makki itu Masjidil Haram, ya sholat id dilaksanakan di masjid. Al jawab, sesungguhnya yang hujah itu adalah perbuatan Rasulullah, bukan perbuatan para aima. Yang kedua, Ya kita sudah bertanya kepada para ulama di sana. Jawab mereka, karena yes kota Madinah dan kota Mekah sekarang sudah besar dan lapangan untuk sholat jauh sekali. Dan itu masyakoh wal masyakoh tajlibu taisir sesuatu yang sulit mendatangkan kamu kemudahan. <clears throat> ya. Maka kalau misalnya kita di sini masih ada lapangan dan kita bisa melaksanakannya di lapangannya kita laksanakan di lapangan. Allahumma kecuali kalau hujan, ya di situ pun ada masyakoh. Maka nah, tidak apa-apa kita sholat di dalam masjid pada waktu itu. Ya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qudamah berkata, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, "As-sunnah an yusalliyal id fil musalla." Yang sunnah salat id itu di musalla. Kalau musalla yaitu artinya tempat lapangan terbuka. Kalau di Indonesia musalla itu apa? Surau, ya, langgar. Sifat salat id Ketahuilah akhi, salat id itu dua rakaat dengan kesepakatan ahli ilmu. Di mana takbir pertama itu dengan tujuh kali takbir. Masuk padanya takbiratul ihram. Yang kedua adalah lima kali takbir. Ya. <clears throat> Kemudian terjadi khilaf para ulama. Apakah disunahkan ya selain takbiratul ihram untuk mengangkat tangan di setiap kali takbir atau tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan, sebagian mengatakan tidak disunnahkan. Yang rajih wallahu alam itu tidak disunnahkan. Karena tidak ada satupun nukilan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakannya Tapi bila mereka ya, ya Ada memang beberapa riwayat dari tabi'in Bahwa ya mereka mengangkat tangan setiap kali takbir Makanya Syekh Soleh Fauzan mengatakan bahwa itu menunjukkan akan ada asalnya dalam syariat. Karena itu dilakukan oleh sebagian tabi'in wallahu alam. Iya, maka mereka yang mau mengangkat silakan Yang jelas Adapun saya sendiri ya condong untuk mengatakan tidak disunahkan selain takbiratul ihram untuk mengangkat tangan wallahu alam. Ketahuilah akhi tidak ada idan dan tidak ada qomat. Tidak pula ada ucapan ya as-salatu jami'atu rahimakumullah. Tidak ada panggilan apa-apa. Ya padahal <clears throat> ya pada waktu Idul Fitri sangat dibutuhkan untuk adanya adzan untuk memberitahu akan tetapi ketika Rasulullah SAW tidak pernah Adan tidak pula Komat. Ya diriwetkan itu dari Anas, dari Ibnu Abbas, dari Jabir, ya <clears throat> dengan sanad-sanad yang sahih itu menunjukkan bahwa Adan dan Komat itu tidak ada barang siapa yang melakukannya maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama ini ya <clears throat> <clears throat> Kemudian akhi, tidak ada sholat setelah Idul Fitri dan sebelumnya. Dari Ibnu Abbas ia berkata dalam hadis yang riwayat Bukhari, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Idul Fitri dua rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya tidak pula setelahnya. Ibnu Qayyim berkata, Walam yakun huwa wal ashabu yusalluna idan tahu ilal musalla syai'an qabla salah wala ba'daha. Rasulullah SAW tidak pernah sholat, tidak pula para sahabat apabila telah sholat Idul Fitri tidak ya sholat sebelumnya maupun setelahnya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, walhasil anna sholat al-id lam yathbut laha sunnah qablaha wala ba'daha. Ya walhasil bahwa sholat Id itu tidak ada sunnahnya untuk sholat sebelum dan setelahnya dan salah orang yang mengkiaskannya dengan sholat Jumat. Ya, salah orang yang mengkiaskannya dengan sholat Jumat karena ini masalah ibadah dan ibadah itu sifatnya tauqi tauqifiyah. Ya. Kalau ia <clears throat> terluput sholat id, apakah dia wajib mengkodok? Khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya. Kalau dia meninggalkannya karena karena masalahnya ya akhi Idul Fitri itu kan disunahkannya berjamaah. Ya bersama imam. Menjadi masalah apakah boleh dia itu mengkodok setelah itu atau tidak. Adapun Ibnu Hajar ya. Beliau mengatakan Masyru'iyatu istidraki salatil id Iza fatat ma'al jama'ah sawa'un Kanat bil iftirar au bil ikhtiar Wa kaunuha tuqda ka asliha disyariatkan ya <clears throat> me, apa istidrok salat Id apabila tertinggal bersama jamaah. Ya, apa sama saja apakah ia itu ittirar maupun ikhtiar dan bahwasanya di kodoknya tetap dua rakaat sama dengan aslinya. Ya. Demikian pula ya Ibnu Qudamah dalam Al-Mubni. Demikian ya pendapat mereka bahwasanya diperbolehkan untuk mengkodok bagi mereka yang meninggalkan atau terluput dari sholat id. Tapi kalau dia meninggalkannya secara sengaja, maka tidak bermanfaat koba untuknya. <clears throat> Kemudian akhi khutbah sholat id. Adapun khutbah sholat id yang sahih itu satu khutbah saja. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membawa mimbar ya pada khutbah Id. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW justru khutbahnya di atas kaki bukan di atas mimbar. Makanya membawa mimbar pada waktu Id itu termasuk perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Rasulullah dan itu juga memberatkan. Ya udah bawa-bawa dari mimbar dari masjid dia digotong-gotong itu kan dibalik balik Hadhi masyakah kalau masyaqqah tajlibu at-taisir. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah berdiri, ya. Adapun sebagian ulama mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri dua khutbah juga sama dengan Idul dengan Jumat, ya mimbabil kias. Akan tetapi kalau kita perhatikan riwayat-riwayat ya khutbahnya Rasulullah yang sahih bahwa khutbah Rasul itu cuma satu kali saja. Ya tidak dua kali khutbah dan tidak diselingi dengan duduk di antara dua khutbah. Kenapa? karena Rasulullah SAW tidak pernah membawa mimbar pada waktu khutbah dan beliau khutbahnya di atas kakinya demikian akhi kemudian akhi apakah setelah sholat itu bersalam-salaman ini butuh dalil bersalaman memang bagus bersalaman memang disyariatkan akan tetapi yang jadi masalah adalah apakah ada sunnahnya demikian Ya kalau habis sholat salam salaman sampai muter gitu. Ya apa bedanya? Ya dengan mereka yang sholat salam salaman setelah sholat fardu. Kemudian dia salam salaman begitu. <clears throat> Beda ya ki dengan kalau kita baru ketemu misalnya sama teman kita. Kemana aja antum salaman? Maka yang seperti ini insya Allah tidak mengapa. Ya. Adapun kemudian menjadikan sebagai sunnah setelah sholat itu dengan cara bersalam-salaman maka pada waktu itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum tidak ada sunnahnya. Kemudian akhi disunahkan pada hari Idul Fitri memperlihatkan kegembiraan. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari eh, para sahabat terutama dari karangan Habasyah itu melakukan ya sebuah acara di masjid. Waktu itu sampai-sampai Aisyah nonton di mana Aisyah ya mem, apa Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk melihat ya kaum Habasyah sedang memperlihatkan kemahiran mereka bermain tombak dan pedang. Memperlihatkan apa? Ya kegembiraan pada waktu Idul Fitri. Kalau kita enggak habis sholat melihat bantal, melihat kasur, wah terbayang-bayang tidur, kolas. Ya tidak memperlihatkan kegembiraan sama sekali. Ya, tapi kalau 17 Agustus Masya Allah ada lomba ini, lomba itu ya, Padahal seharusnya yang disunahkan itu adalah kita <clears throat> Yang memperlihatkan kegembiraan itu pada waktu idul Idul Fitr dan Idul Adha Nah itu merupakan hari raya kaum muslimin Dan hari raya itu diper, disyariatkan kita memperlihatkan rasa senang kita Ya Rasa senang kita Kemudian akhi para sahabat biasa kalau ketemu sesama mereka di hari Idul Fitri suka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Memang tidak ada satupun hadis yang marfu dalam asli dari Rasulullah. Namun sebagian sahabat ada yang melakukan itu. Adapun perkataan adapun Imam Ahmad berkata amma ana fal abda'u bihi adapun saya saya tidak mau memulai. Tapi kalau ada yang mengucapkan ya saya jawab. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh pula dengan ditambah dengan ucapan yang lain seperti kullu am wa antum bi khair. Ya, taqabbalallahu minna minkum kullu am wa antum bi khair kalau orang Indonesia minal aidin wal faizin. Ya. <clears throat> Apa itu bid'ah? Saya tidak berani untuk mengatakan mengatakan itu bid'ah yang jelas melakukan seperti yang dilakukan sahabat itu lebih baik yaitu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima ibadahmu dan ibadah kami yaitu mendoakan tapi ya akhir ini adalah yang berhubungan dengan idul fitri kemudian akhi ada yang disebut dengan bid'ah idul idul idul ketupat alias hari raya ketupat karena di sebagian <clears throat> ya kaum muslimin ada lagi hari raya yang kedua ya setelah Idul Fitri disebut hari raya ketupat itu hari ke-8 atau hari ke-7 maaf hari ke-7 ya setelah mereka Idul Fitri hari tanggal Syawal tanggal 2-nya mereka mereka puasa sampai tanggal 6 eh tanggal tanggal 7 ya sampai tanggal 7 hari ke-8-nya ada lebih ramai lagi biasanya tuh kalau di desa-desa. Mereka nyebutnya dengan hari ketupat. Biasanya yang ke-8 ini lebih ramai daripada hari nah, ini tidak pernah ada contohnya dari para sahabat. Tidak pernah ada dari Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Jelas ini semua diada-adakan, ya. Kemudian akhi Tentu memang ya akhi ya dengan datangnya Idul Fitri ada yang tertawa, ada yang menangis. Tertawa ya karena senang sebentar lagi ya selesai puasa. Menangis karena dia ya <clears throat> merasakan betapa indah dan lezatnya bulan Ramadan. Ya, dipenuhi dengan kesyahduan dalam ibadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, salat tarawih sehingga kemudian dia merasa sedih yang meninggalkan semua ibadah-ibadah seperti itu. Lebih-lebih bulan Ramadan itu di pada waktu itu ya setan-setan diikat. Tapi kalau sudah Ramadan selesai setan sudah dilepasin lagi. Makanya ya banyak salah terdahulu ya ketika hendak Ramadan hendak selesai mereka sedih sekali. Ya karena mereka tahu betapa indah dan betapa besarnya daripada bulan Ramadan itu. Berbeda dengan kita, ya kita ini kerjaannya ngitung-ngitung terus dari senja semenjak hari pertama udah dihitung 29 dihitung 28 <laughs> gitu kan Masya Allah Akhi, ya akhi sebelum kita Idul Fitri ada kewajiban yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yaitu sodakoh atau zakat fit fitrah. Ya. Tidak apa-apa saya sedikit mengingatkan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan zakat zakat fitrah. Eh, zakat fitrah maaf ya, bukan zakat fitrah ya. Kebiasaan orang mengucapkannya zakat fitrah. Salah sebetulnya. Ya, zakat fitr artinya zakat ber berbuka. Ya. <clears throat> Idul Fitr, Idul Fitr artinya kembali berbuka, bukan kembali kepada fit fitrah. Ya, zakat fitr. Itu hukumnya wajib alias fardu ain. Dan ia termasuk sodakoh badan, zakat badan bukan zakat harta. Ya, ia bukan bukan zakat harta tapi ia masuk zakat badan karena Rasulullah saw bersabda apa? Ya, tuhrotan lisaim, ya binal lagwi warrafat, wa tu'matan lil masakin sebagai pensuci buat orang yang berpuasa dari lagun warafat dari kata-kata yang sia-sia dan sebagai pemberi makan orang-orang fakir mis ini menunjukkan bahwasanya zakat fitr itu adalah merupakan zakat badan bukan zakat harta ya dalil wajibnya hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar ia berkata Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-abdi wal hurri wal dhakari wal untha was Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat dari Ramadan satu sok dari kurma atau satu sok dari syair adapun bur itu setengah sok. Ya atas hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar dari kalangan kaum muslimin. Adapun ya untuk bayi yang ada di kandungan yang sahih tidak dikeluarkan. Walaupun memang ada riwayat dari Uthman bin Affan namun itu pun juga riwayatnya dhaifah. Ya. Akhi. <clears throat> ya. Kemudian zakat fitr ini dikeluarkan dari jenis makanan ya makanan atau makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat apakah boleh ia dikeluarkan berupa uang atau tidak. Maka madhab jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, Alaihi ya itu ada emas dan perak sebagai fungsinya sama dengan uang di zaman sekarang. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sahabatnya sekalipun untuk mengeluarkan dengan emas dan perak. Tapi Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengeluarkan berupa makanan. Ya, watarkul bayan an waktil hajah la yajuz. meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ya kalaulah itu boleh tentu Rasulullah SAW sudah menjelaskan tatkala tidak ada penjelasan dari Rasulullah itu menunjukkan bahwasannya kewajiban mengeluarkan zakat fitr itu berupa makanan. Sementara Abu Hanifah mengatakan boleh. Beralasan bahwasannya ilat daripada diwajibkannya zakat fitr itu limuasatil fuqara dalam rangka membantu fakir fakir miskin. Dan yang namanya membantu fakir miskin itu bisa pula dengan uang. Adapun Syekhul Islam Taimiyah dalam hal ini beliau berkata, pada asalnya tidak boleh mengeluarkan ya zakat fitr itu dengan dengan uang kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama, lid darurah. Yang kedua, limaslahatin azimah. Yang ketiga, lil hajati syadidah. Yang pertama apa? Darurat. Yang kedua apa? Maslahatnya apa? Yang ketiga apa? Hajat yang sangat. Selain tiga ini tidak boleh. Karena memang ya, kalau kita perhatikan dalam syariat, sesuatu yang haram terkadang diizinkan oleh Allah untuk melakukannya kalau ternyata darurat, ya enggak? Kalau kita antum nggak dapat makanan kecuali bangke, makan bangke. Ya, demikian pula sesuatu yang haram terkadang diizinkan oleh syariat kalau di sana ada maslahat besar seperti Rasulullah mengizinkan dusta dalam rangka mendamaikan dua orang muslim. Ya, seperti para ulama mengatakan boleh gibah terhadap ahli bid'ah dalam rangka membela syariat. Di sana ada maslahat yang yang besar. Demikian pula untuk hajat yang sangat. Maka dari itulah ya tiga keadaan ini diperbolehkan. <coughs> Kemudian ikhwatul Islam ya. Berapa dikeluarkan kalau pakai beras mungkin hampir tiga setengah liter ya yang ditetapkan oleh Wei demikian ya. Ya tiga setengah liter. Itu satu sok. Waktunya dibedakan antara waktu pengumpulan dengan waktu pembagian. Adapun waktu pembagian, maka diberikan rukhsah ya dua hari sebelum Idul Fitri. Sebagian disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar bahwasanya diberikan rukhsah kata Ibnu Umar ya untuk mengeluarkan zakat fitr dua hari sebelum Idul Fitri. Adapun pengumpulan maka lebih dari dua hari boleh. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah disuruh untuk menjaga ya makanan dari zakat fitr di situ disebutkan apa? Di malam pertama ada pencuri, yang kedua, yang ketiga tiga malam di situ. Ya. <coughs> Maka waktu yang paling afdol akhi adalah dikeluarkan ketika kita mau keluar sholat. Ya, waktu yang paling afdol itu. Tapi boleh juga di malam Idul Fitri, itu tidak apa-apa. Dan sudah diberikan tadi sudah diberitahukan yang sun, yang apa diberikan rukhsah juga dua hari sebelum Idul Fitri. Ya, kalau ada pertanyaan Ustadz saya tinggal di Jakarta terus pulang kampung 10 hari sebelum Idul Fitri. Terus gimana boleh nggak kita mengeluarkan zakat fitr 10 hari sebelum Idul Fitri? Kita katakan tidak boleh. Terus gimana ya keluarkannya di sana aja. Ya. Atau bisa dititipkan ke teman, ke tetangga untuk ya diberikan ke panitia zakat di tempatnya di situ. Silahkan. Kemudian ikhwatal Islam, kepada siapa dibagikan? Karena zakat fitr itu termasuk zakat badan alias ia membabil kafarat, maka ya mustahiknya cuma satu. Mustahiknya cuma satu yaitu fakir miskin saja. Makanya ya pendapat yang mengatakan bahwa mustahik zakat fitr itu delapan asnaf ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ia ya jika sekali lagi zakat fitr bukan termasuk zakat mal tapi ia masuknya dari zakat ba, badan dan zakat badan itu satu makna dengan kafarat jadi apa hukumnya dikeluarkan <clears throat> mustahiknya hanya untuk siapa fakir miskin saja kemudian dibagikan di tempat yang kita tinggal di situ lebih afdol kalau ternyata fukoro yang ada di tempat kita sudah selesai, sudah berlebihan, boleh kita pindahkan atau kita transfer ke kampung lain. Namun yang paling afdal adalah di tempat kita ting kita tinggal itu yang paling afdal. Allahu alam segera cukup sampai di sini pembahasan kita yang berhubungan dengan Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan ini dan dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya kita buka pertanyaan, mungkin di antara antum ada yang bertanya silahkan. Nah. Demikian Khotbah Islam sesi materi dari pembahasan hukum-hukum seputar hari raya dan juga dilengkapi dengan zakat fitri bersama Ustaz Badrul Salam Hafizahullah taala. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Kita akan menyimak selanjutnya dari pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat atau melalui pertanyaan dari hadirin. Adakah bacaan di antara takbir pada salat Id? Memang ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dalam masalah ini. Itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Ya. Akan tetapi secara marfu kepada Rasulullah saya belum dapat. Makanya yang lebih afdal diam saja. Karena ini butuh kepada da, dalil untuk mengatakan itu sunnah. Afdolnya puasa Syawal dimulai tanggal berapa? Yang jelas Safi, ya selama bulan Syawal itu afdol. Di, di, di, di, di awal Syawal tidak lebih afdol dari akhir Syawal, dari tengah Syawal sama tidak ada ketentuan. Ya. Tidak ada ketentuan. Tadi disebutkan khutbah id itu sunnah. Lalu bagaimana mendengarkannya? Mendengarkannya pun sunnah. Ya mendengarkannya sunnah. Cuman jangan kebangetan abong-abong sunnah. Ya khotibnya ditinggal sendirian. Lagi ceramah pada pulang semua ya. Gimana? Kapankah mulainya saum sunnah di bulan syawal? Dari tanggal 2 syawal sudah boleh. Ya. Bila seseorang lupa membayar zakat fitr dan baru disadari di hari Syawal tanggal 2, apa yang dilakukan? Kalau lupa, ya maka pada waktu itu bukan lagi zakat fitr tapi sodakoh. Karena ya syarat disebut zakat fitr itu sebelum sholat id. Kalau sudah sholat id namanya bukan zakat fitr lagi. Maka kalau antum lupa ya sudah antum ya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Karena tak lupa seseorang lupa itu dimaafkan oleh Allah insya Allah. Saya tinggal di Jepang. Oh, masya Allah. Untuk untuk zakat fitrnya ngikutin ukuran harga beras di Jepang atau bagaimana? Allahu a'lam. Coba tanya kepada yang lebih alim. Fidyah boleh dibayar setelah Ramadan? Boleh. Ibnu Umar pernah beliau mengumpulkan ya beliau 30 hari apa 29 hari tidak tidak tidak tidak puasa. Maka beliau mengundang 29 orang fakir miskin suruh makan di rumahnya. Itu boleh seperti itu. Iya. Yeah. Karena zakat fitri merupakan zakat badan, apakah fakir miskin wajib juga mengeluarkan zakat? Sekarang kalau fakir miskin dari mana duitnya? Mau ngeluarin buat anak istri aja nggak ke keberi makan gitu kan. Makanya justru mereka yang berhak mendapatkan ya zakat. <coughs> Di tempat anak orang yang mengeluarkan zakat dengan membayar sejumlah uang kemudian diberikan di masjid lalu masjid membagikan berupa makanan kepada fakir miskin. Ya memang ya kewajiban daripada pengurus masjid yang paham bahwasannya bahwa ya zakat fitr itu yang wajib adalah berupa makanan. Ya kewajiban mereka adalah kalau ada yang memberikan berupa uang ya belikan berupa beras sehingga kita ketika membagikannya itu berupa Makanya kecuali kalau di sana ada orang yang sangat membutuhkan. Ya mimbabid darurah atau sangat membutuhkan atau maslahatnya besar pada waktu dibayarkan berupa uang. Halo Ustaz. Di tempat saya nah. diputuskan nah. oleh ketua DKM, sholat Id dilakukan dalam masjid ketua DKM bukan pembuat syariat. Dan tidak boleh berhak dia memutuskan dengan keputusan musyawarah. Masalah ini sudah ditetapkan oleh syariat. Syariat tidak boleh kalah oleh musyawarah DKM. Siapapun dia di ketuanya kayak ya. Maka yang sepertinya harus dinasehatin kalau dia kata ini sudah musyawarah kami hasil kesepakatan. Itu kesepakatan di atas kebatilan sebatas kita menyampaikan nasihat saja. Ya, maka kemudian kita bagaimana? Ya, coba kita cari ada nggak tempat terdekat yang kita bisa jangkau yang mereka sholat di lapangan. Kalau tidak ada semuanya adanya di, di masjid, ya tetap kita sholat bersama mereka. Ya tetap kita sholat bersama mereka. Apa waktu menyerahkan zakat fitrah ada ijab kabul atau doa tertentu atau bagaimana yang sunnahnya? Ya, orang yang menerima zakat fitr dari seseorang, ya misalnya pengurus DKM, ya, ada orang menyerahkan zakat fitr, maka cukup kita bersalawat kepada mereka. Karena Allah berfirman apa? Fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Bersalawatlah kepada mereka, sesungguhnya salawatmu kepada mereka itu adalah ya ketenangan buat mereka. Ya kita katakan, ya apa kita katakan dengan mengucapkan ya semoga Allah misalnya menerima zakat antum dan yang lainnya yang sifatnya doa. Jelas tidak ada doa tertentu dalam masalah ini, namun kalau kita bersalawat semoga Allah bersalawat kepada engkau artinya menguji engkau karena lafaz daripada ayat itu adalah sesungguhnya Allah mengatakan fasalli alaihim salawatlah kepada mereka. Ya lafaznya demikian dalam ayat. Namun dalam masalah ketentuannya apakah ada doa tertentu ini saya belum dapat dalilnya dan insyaallah mungkin saya akan melihat kembali. Bagaimana cara duduk di antara dua sujud pada sholat id? Tidak ada bedanya dengan sholat yang lain. Ya, sholat duduk di antara dua sujud, eh, duduk di antara dua sujud pada sholat id itu tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Ketika sedang berpuasa sakit asma atau sesak nafas anak kambuh lalu anak gunakan obat perda sesak nafas yang biasa digunakan berupa inhaler yang disemprotkan ke mulut lalu dihisap ke tenggorokan agar nafasnya lega kembali. Batal tidak puasa anak Ustaz? Saya tidak tahu, Allahu a'lam. Saya bekerja sebagai security. Apa security itu? Oh, satpam. Pas hari raya saya jaga, bolehkah saya sholat id di tempat kerja? Boleh. Ya, antum sholat id di tempat kerja nggak jadi masalah. Cuman jangan sendirian, ya ikut tetap ya bersama mereka yang ada di situ. Apakah penerima zakat yang fakir miskin itu harus muslim atau bisa orang kafir? Ya kita utamakan orang Islam. Boleh kita berikan kepada orang kafir untuk agar dia diharapkan masuk is Islam. Ya. Apakah dosa-dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, membunuh riba dan lain-lainnya diampuni di bulan Ramadan? Ya kalau taubat. Kalau nggak taubat, tetap nggak bakal diampuni. Ya, karena dosa besar itu diampuni dengan syarat taubat. Kalau dosa kecil bisa diampuni dengan amalan saleh. Adapun untuk dosa besar maka diampuni kalau dengan kalau dengan taubat, ya. Masih ada yang bertanya? Tapi bisa dari penelpon? Halo Ustaz. Bayar fidyah boleh dibayar dengan uang atau makanan? Makanan ya. Karena fidyah itu lafad-lafad yang menyebutkan tentang membayar fidyah itu semuanya dengan lafad memberikan makan. Bukan memberikan emas, tidak pula perak, tidak pula yang lainnya. Jadi fidyah itu dengan makanan. Iya, silahkan. Taib, dari penelpon banyak eh, yang sudah masuk, kita angkat saja. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan dari mana Pak? Dari Pak Agus Pak. Ya silakan. Mau tanya Pak Ustaz, Ustaz kalau hmm. untuk zakat fitrah kan harus didistribusikan sebelum sholat id. Kalau zakat mal yang berupa uang, apakah harus didistribusikan juga sebelum sholat id? Untuk zakat mal ya? Iya ya, untuk zakat mal ya disyaratkan harus haul. Haulnya sekarang bulan apa? Iya. Ya kalau misalnya mulai masuk nisab bulan Juli tanggal 1 Juli sudah masuk nisab, ditunggu sampai bulan Juli lagi. Boleh ya seseorang ya mempercepat pembayaran zakat mal untuk 2 tahun yang akan datang. Itu disebut dengan takjil dalam mempercepat ber apa bukan berbuka. Mempercepat ya membayar zakat fitr Ya untuk dua tahun yang akan datang itu diperbolehkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, yang jelas untuk zakat harta itu harus menunggu haul. Haul itu artinya satu haul dari semenjak masuknya nisab, nisab emas. Ya, misalnya 85 gram, maka kemudian ditunggu sampai tahun depan misalnya mulai misok nas, e, mulai masuk nisabnya misalnya bulan Juli tanggal 1. Ditunggu tanggal sampai tanggal apa misalnya bulan Hijriah, misalnya bulan Muharram tanggal satu gitu kan. Ditunggu sampai bulan Muharram lagi tanggal satu waktu dia dikeluarkan. Ya. <clears throat> Kalau memang ternyata mulai bulan Ramadan, ya silahkan dikeluarkan bulan Ramadan. Namun, ya boleh sekali lagi kita keluarkan untuk dua tahun yang akan datang. Itu diperbolehkan oleh para ulama, wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali dari penelpon ya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan ya, dari mana? dari Abu Fawad di Kerawang. Silakan Pak. Uh, Ustaz, mau tanya Ustaz, uh, biasanya kan kalau lebaran yang kemarin biasanya kita sama orang tua sungkem terus minta okay. maaf. maaf. Nah, itu, itu gimana, gimana Pak? Ustaz? uh, ya sungkem lah biasanya. Nah, terus? Uh, sekarang kan insya Allah anak baru kenal salaf nih. Mm -hmm. Nah, terus apakah tindakan seperti itu sesuai sunnah? Atau kalau enggak, gimana kalau orang tua menanyakan kok enggak minta maaf atau sungkem gitu? Yang jelas sungkem itu adalah adat Jawa. Dan itu merendahkan diri kita ke hadapan manusia. Ya. Yang jelas tidak ada di zaman Rasulullah sungkem. Tidak pula di zaman sahabat, tidak pula zaman tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Dan itu kebiasaan orang ajam. Dan tasyabuh dengan kebiasaan orang ajam tidak boleh. Ya lebih-lebih di situ ada makna merendahkan diri kepada selain Allah berupa apa? Ya kan yang namanya sungkem berarti antum harus badannya kan ditundukkan gitu kan ya. Sampai jalannya aja dari mulai satu sentuh apa 10 meter itu di atas itu. Sampai situ kayaknya udah pada itu gitu kan. Ya itu jelas ya bertentangan dengan syariat kita ini. Ya sungkem seperti itu ya tidak disyariatkan maka kewajiban Bapak ya sampaikan saja ya saya maka ini masalah sungkem ini tidak ada syariatnya dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. taib. kita angkat kembali di penelpon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Uh, Ustaz, saya kan uh, sholat terawih di Istiqlal. Nah, itu dia sholat terawihnya sebelas rakaat setelah Isya. Terus kemudian malam itu kok dari jam 1 sampai jam 3 ada sholat witir lagi kata 11 rakaat itu gimana ya Ustaz? Saya nggak ngerti gitu. Nah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya memang khilaf para ulama. Memang ya pertama bahwa Rasulullah disebut dalam hadis Aisyah makan Rasul Yazidu fi Ramadan wala fi ghari ala ihda asyrata rakaah. Rasulullah Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dan yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab juga 20 eh, yaitu dengan 11 rakaat. Itu dari jalan Imam Malik dari Muhammad bin Yusuf ya dari Ibnu Umar. Muhammad bin Yusuf dari saya lupa ya, yang jelas sanadnya sahih, itu yang sahih. Adapun sanad-sanad yang lain yang menyebutkan bahwasannya ya di zaman Umar bin Khattab itu 21 rakaat atau 23 rakaat itu riwayatnya imam syad atau imam ya dhaif. Demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyuruh untuk yang untuk menyuruh untuk sholat 21 rakaat itu dalam sanadnya ada Abu Abul Hasna Majhul demikian pula yang lainnya yang jelas yang kuat itu 11 rakaat ya maka kita melakukan ras, apa yang dilakukan Rasul itu lebih afdal cuma apakah boleh dari 11 rakaat khilaf para ulama jumhur mengatakan boleh berdasarkan sabda Rasulullah SAW salatul laili matna matna salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat Ya, mereka menjawab hadis Aisyah bahwa perbuatan bahwa itu sebatas perbuatan Rasul dan perbuatan Rasul tidak dapat mengkhususkan sabdanya. Ya. Yang kedua bahwa itu sebatas pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Yang jelas kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat lebih dari 11 rakaat sebagai sebuah bid'ah itu tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Ya dari zaman ke zaman ya dengan adanya ikhtilaf tidak ada satupun ulama besar yang menyatakan bahwa itu sebagai sebuah bid'ah. Yang jelas ya kewajiban kita atau yang lebih afdal adalah mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita itu 11 rakaat. Allahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir saja. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Uh, dari Andre. Silakan. Uh, mau nanya itu kalau misalnya kan biasanya kan uh, kebanyakan yang di uh, orang kita biasanya kalau anak-anak itu e, salam suka cium tangan itu bagaimana itu dalam Islam hukumnya itu? Atau salaman cium tangan ya? ya cium eh, tangan ke orang terima tua. kasih Pak Ya. <clears throat> Pertama, akhi, telah ada hadis yang Hasan sebagian sahabat cium tangan ke Rasulullah. Tapi itu tidak jadi sebuah kebiasaan mereka. Makanya ya Syekh Salim berkata boleh sekali-kali kita cium tangan. Tapi tidak dijadikan kebiasaan tapi kalau misalnya kita adat istiadat kita di sini karena cium tangan itu, ingat selama kita tidak ruku ya sama orang tua. Ataupun tidak sujud. Kalau sujud jelas ada nilai sujud eh, kalau sungkem itu ada nilai sujudnya itu. Ya, selama kita tidak ruku. Kecuali kalau ya antum tinggi ibunya pendek. yang mau ditarik gimana? <laughs> Kasihan ibunya itu. Ya, ya kita berusaha ya yang jelas uh, <clears throat> pernah saya tanyakan juga kepada sebagian masyayikh di Madinah itu mereka menjawab boleh ya kalau memang ternyata di, di tempat kamu itu itu merupakan adat kamu ya di mana di situ mereka cium tangan sama orang tua itu diperbolehkan karena kaidah mengatakan al adatu muhakkamah adat bisa jadikan sebagai hukum lebih-lebih berbakti kepada orang tua di dalam ayat Al-Quran itu tidak ada batasannya dan sesuatu dalil yang tidak ada batasannya itu dikembalikan kepada adat is istiadat pada waktu itu Allahu alam saya kira cukup subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh